Ikhwati fillah, kita akan coba lanjutkan kajian kita yakni kajian yang merujuk pada kitab Ad-Dawa' Ibn Qayyim al jawziyah di mana Kitab ini memberikan kabar kepada manusia bentuk rahman rahimnya Allah karena secara global dikatakan likulidain dawa bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya. Kalau di perjumpaan yang lampau disampaikan Abu Hurairah mengingatkan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa hajar. Summa qala law ala hadal hajar al-usr la dakhala la ja'allahu wa dakhala ala hadzal hadzal summa yukhriju al yusr. Kalau seandainya beliau menunjuk pada batu yang besar, kalau seandainya ada kesulitan yang masuk ke dalam batu tersebut, maka Allah akan datangkan bersama kesulitan yakni kemudahan yang masuk ke dalam batu tadi untuk mengeluarkan kesulitannya. Artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau Allah tabaraka wa taala Allah jalla wa ala yang mengingatkan. Kenapa? Karena manusia diinginkan Allah paham bahwa pada hakikatnya kemuliaan adalah milik Allah. Kesulitan pun sama, kesulitan pun sama milik Allah. Di mana Allah tabaraka wa taala Allah jalla wa ala menginginkan manusia paham ini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ikhwati fillah, kita akan lanjutkan kajian kita. Terakhir kita sampai dengan dampak buruk maksiat yang hmm? ya. Dampak buruk maksiat yang ke-31. Beliau mengatakan bahwa betapa banyak dampak-dampak buruk dari kemaksiatan yang dilakukan oleh anak Adam. Kalau di perjumpaan akhir kita kita menyampaikan tentang maksiat menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hati pelakunya. Ya. Yeah. Karena maksiat tidaklah menjadi penyebab ketenangan jiwa. Ada ayat yang mengatakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hey, jiwa-jiwa yang tenang. Ini bentuk dari orang-orang yang uh, husnul khatimah. Akhir hidupnya mulia. Ciri khasnya Allah yang mengatakan, "Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah." Bukan mutlak orang mau mati dipanggil, "Hei nafsul mutmainnah," bukan. Ya. Allah alam bisawab, tetapi ulama lebih menerjemahkan bahwa jiwa-jiwa Jiwa-jiwa yang tenang itulah yang hidup di atas dunia yang terpanggil oleh Allah dengan al-nafsul mutmainnah. Orang yang berbuat maksiat, jiwanya tidak akan pernah tenang. Orang yang bermaksiat jiwanya tidak akan pernah tenang. Oleh karena itu manusia wajib mengetahui bahwa kalau dunia ini adalah medan ujian, bisakah ujian-ujian di atas dunia ini malah membuat jiwa menjadi tenang? Itu yang diinginkan. Kita akan coba masuk pada dampak buruk yang ke-31 yakni Ibnu Qayyim mengatakan maksiat memalingkan hati dari istiqamah. Maksiat menghilangkan hati yang memalingkan hati dari istiqamah. Istiqamah adalah bentuk konsistensi seorang manusia dalam beragama kepada Allah. Jadi dia beragama terus saja konsistennya artinya seperti hadis yang mengatakan Abdu'alaikum bin nawajiz Gigit hukum dengan gigi geraham Ini bukti bahwa pegang hukum secara kuat Kenapa? Karena di atas dunia semuanya mungkin nggak ada yang nggak mungkin Jangan salah Orang yang belajar Quran pun bisa bom bunuh diri Jangan salah Orang yang memperdalam agama pun bisa menghina Pemimpin-pemimpin dari pinggir jalan Bukan tidak kalau dia nggak berilmu, mungkin lain sabab. Ini kan berilmu. Dia belajar bukan tidak. Kok ending dari ilmunya malah keburukan? Sementara ayat mengatakan bahwa hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Sekarang dia belajar kebaikan, belajar Quran baik. Menuntut ilmu syar'i baik. Kok akhirnya nggak baik? Gitu. Ini nggak bisa dibiarkan. Karena khawatirnya orang akan menganggap bahwa keburukan seperti itu. Seperti rumor, saya masih ingat Dulu ketika kami anak-anak itu ada rumor di masyarakat bahwa jangan terlalu dalam sama agama antar gila katanya. No, oh, lihat no, oh, tuh, tuh, ya. Ada image seperti itu. Kalau orang ngedalamin agama jadi stres. Innalillah. Padahal ad-dinu yusrun. Agama ini kemudahan dan agama selalu menjadi solusi dalam kehidupan. Istainu bisabri was -solah. Suruh kita minta tolong sama Allah ini dengan sabar dan sholat. Kenapa? Karena kalau kau beragama dengan sabar dan sholat, kau tertolong. Tapi ini banyak orang yang beranggapan justru kalau kita beragama dalam-dalam stres. Oh, iblis ya. Paling pintar muter balik ini nyataan. Jadi yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Mau bilang apa? Makanya ya, Ibn Qayyim dikatakan bahwa di antara dampak maksiat yang ke-31 ini adalah Maksiat memalingkan hati dari kesehatan dan istiqomah. Orang kalau udah maksiat hatinya nggak sehat, nggak istiqomah, ya, artinya terus saja berbuat penyimpangan-penyimpangan, nggak lurus. Ya memang memang yang bikin kita ini naik turun iman kata Rasul, iman yazid wayangkus, kus Yazidu bit ta'ah wa Iman kita itu kan naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Berarti kalau turun dengan kemaksiatan, berarti dosa kan yang bikin turun. Yang tadinya istiqomah, sholat, terus pengajian mana yang dia nggak datang kan? Dia datang, itu pengajian. Tapi kalau iman lagi turun, ya Allah, masjid jauh. Ya, mau buka buku juga lihat tebel, tebel amat nih buku gitu ya kalaupun baca Quran baru satu juz lihat sisanya masih lama begitu <laughs> itu kalau iman lagi turun ya kalau iman lagi naik bu masya Allah sampai orang capek sampai orang ingetin eh mata istirahat begitu manusia sifat manusia makanya Ibnu Qayyim katakan seperti itu Taib Orang-orang yang berjalan menuju Allah telah sepakat bahwa hati tidak akan memperoleh segala keinginannya hingga ia sampai kepada kepada tuannya. Artinya bahwa justru kemuliaan satu ibadah ketika hati terlibatkan dengan ibadah. Dan hati yang terlibatkan dengan ibadah ini butuh proses. Kayak orang sholat. Kenapa di Islam suruh ajarkan sholat sejak tujuh tahun anak? Supaya 10 tahun tuh sholat memang benar-benar jadi kendaraan dia untuk menggapai kemuliaan. Karena kalau baru sholat, nggak ngerti kenapa takbir begini, Kenapa ruku begini? Enggak paham. Ya. Akhirnya kalau dibiarkan tanpa pelatihan khusus yang namanya sholat, bukan berarti ada kursus pelatihan sholat khusus, bukan ya. Artinya kebiasaan. Karena banyak juga orang yang baru tobat, ya itu baru tobat sholat tahajud tuh mungkin karena memang terbawa pengaruh dari orang yang mendoktrin dirinya, itu dia takbir Allahu Akbar. Oh. Itu di hadapan dia seakan-akan ada asap. Uh, ada kakek-kakek turun. Uh, gitu kan. Hayalan lebih. Uh, mengidentikan bahwa seakan-akan takbir itu bisa menyebabkan datangnya karomah dalam dirinya. Padahal dia tobat baru seminggu. Nikmat itu tiga. Yang pertama adalah mukjizat diberikan untuk para nabi dan rasul. Yang kedua karomah diberikan untuk para ulama. Yang ketiga adalah maunah diberikan buat orang yang istiqomah di atas kemuliaan agama. Nah, iblis bikin satu tandingan buat yang tiga itu namanya istidraj. Apa? Istidraj. Jadi iblis bisa bikin ya seakan-akan orang tuh um, bisa menerima mujizat. Ya, korban TV yang ngomong kayak begini. Sinetron ada ceritaan anaknya sakit masuk rumah sakit. Akhirnya sembuh. Terima kasih Tuhan kau berikan mujizat kepada anakku tuh meletakkan kalimat mukjizat bukan pada tempatnya. Ya. Atau atau meletakkan karomah kepada ulama tapi ulama cetakan benak dia sendiri. Karena kalau ulama cetakan rasul itu kan al ulama warasatul ambia. Ulama itu pewaris para nabi. Dan nabi nggak mewariskan kecuali Quran dan sunnah. Ini ada orang yang diulamakan sehingga ulama identik pakai udeng-udeng. Tuh, jidat cemong, jenggot panjang, tasbih gede, betul? Sekarang lagi seneng pada pasang apa foto-foto tuh ulama sekarang. Eh, bikin baliho gede-gedean, ulama jadi cover boy. <laughs> Bisa merubah seluruh bulan dengan satu nama. Dari awal Muharram sampai Rejab masih ada yang maulidan. Semua Rabiul Awal, betul? insya Allah. Tak terasa kita bentuk. Sehingga yang kita lihat bahwa ini ulama lihat tuh, ulama kalau megang tasbih, wah oh, ada cahaya, wah oh, bisa mukul tanpa ada bentuk. Ya, ini bentukan kita. Sekarang kan itu karoma karoma tidak mungkin diberikan ke ahlul bid'ah. Dan dan karoma tidak mungkin diberikan kepada ahlul maasi ahli maksiat. Dan kita sedang bahas ini. Sudah 31 hal yang menyebabkan, yang ditimbulkan oleh maksiat. Bagaimana ahlul ma'asi, orang-orang ahli maksiat dikatakan punya karoma? Ini bahaya sekali. Ya. Tapi kan kenyataannya begitu, Ustaz. karoma kan terserah Allah. Anak kecil megang batu nyelupin juga besok orang sehat, ya. Atau apalah gitu ya. Ini bahaya sekali. Tuh, dia mau orang alim, Ustaz. Buktinya, tadi dia bisa ngambil batu merah delima dari pohon apa nih tuh ada buktinya Ustaz antum belum tentu bisa Ustaz tuh kan? mendingan dia <laughs> tuh akhirnya berdialog dengan logika akhifillah kalau antum perdalam tentang kemuliaan dalam agama ya Allah berikan kemuliaan ke seluruh makhluknya salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada ifrit laknatullah alaih ya ifrit ini sosok jin yang bisa dikemudikan untuk memindahkan segala sesuatu. Jangankan mirah delima, istana Balgis bisa dipindahin sama dia. Ya, ya kita yang belum sampai ke sana memahami cuma kenyataannya saja proses nomor sekian. Sama seperti kita ngeliat orang tentara haji tapi uang boleh korupsi. Yang kita lihat hajinya kan, nah, kita pelokin habis ngalap berkah gitu ya. Padahal caranya yang haram. Ini nggak bisa atau al-maunah diberikan ke orang-orang yang memang istiqomah di atas agamanya. Allah berikan al-maunah, itu pun caranya sabar dan sholat. Enggak semerta-merta mendapatkan maunah. Ya, ini banyak orang nih, masya Allah ya. Ini dia belum tahu tuh al-maunah itu apa, dia belum tahu. Dia cuma mengetahui yang namanya al-maunah, pokoknya kepengen dia keturutan dengan sholat gitu. Dia minta ya, pada Allah. Nah, kemudian setelah sholat selang beberapa hari apa yang dia minta keturutan. <laughs> Emang Robi ini Tuhanku masya Allah sama aku. Jadi akhirnya husnuzon sebatas itu padahal tidak. Wallahu a'lam Mungkin itu makar yang Allah turunkan. Kenapa? Karena dia tipikal orang-orang munafik fasik yang butuh Allah sebatas kebutuhan. Dia lupa bahwa dirinya berhajat kepada Allah. Bahkan dikatakan bahwa doa itu adalah kemuliaan orang-orang yang beragama, silahul mukmin. Tapi dia berdoa sebatas keperluan. Ah, ini ini bahaya sekali. Makanya kalau memang uh, dikatakan bahwa istiqomah itu akan menimbulkan hati terlibatkan pada setiap ibadah yang dilakukan, berarti butuh kebiasaan. Ya, sampai dia mengetahui ketika dia mengatakan Allahu Akbar. Itu renungan Masya Allah. Karena ada kaitan dengan ayat yang mengatakan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri khas orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar. Getarannya seperti apa sih, Ustaz? Apa jantung deg-degan? Ya nggak begitu maknanya. Hilang semua hal yang mengganggu konsentrasi. Allahu Akbar. Seperti azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesibuk apapun, Allah. Udah gak nafsu kita, karena Allah panggil kita. Itu itu butuh kebiasaan. Kalau nggak dibiasakan ya sudah perhatikan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, belum komat, ntar deh, belum komat. Sholat nunggu komat. <laughs> ya, deket ini. Bukan begitu masalahnya. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib itu tipikal manusia yang mulia yang acap kali dikatakan bahwa Ali itu dada dadanya itu gemetar, bergemuruh seperti gemuruhnya Uhud. Manakala azan ingin dikumandangkan, baru mau dikumandangin saja sudah gemetar. Ini butuh kebiasaan. Puasa sama puasa. Rajab, Sa'ban, Ramadan, ya. Ya ini Nabi perbanyak di bulan Sa'ban atau mungkin Senin, Kemis dan lain sebagainya di bulan Rajab dan bulan ini silahkan nggak ada masalah ya. Itu cuma butuh pembiasaan supaya apa? Supaya nanti masuk Ramadan itu udah nggak kaget dan dia tahu bahwa puasa itu bukan lalakum tarqikun tapi lalakum tatakun. Puasa itu agar kita bertakwa kepada Allah karena dengan puasa kita memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dengan puasa kita mengalami ketenangan jiwa, merasa cukup dengan keadaan kita. Itu yang kita rasakan. Sehingga nanti ketika Ramadan lebih berbagi. Eh, bahwa dia lagi puasa, dia pengen bersilaturahim, membagi rezeki dia tempat-tempat yang dulu dia pernah datangi, ah buktinya di Ramadan. Tapi kalau seandainya, seandainya nggak dia biasakan berpuasa di luar Ramadan, muskilah. Ramadan itu sesuatu yang menakutkan. Ya Allah, masuk Sa'ban, ini udah Sa'ban lagi, ya Allah. Gitu dua tiga hari sebelum Ramadan malah puasa kenapa supaya nggak kaget latihan dulu ya nggak bisa ndak ada puasa satu dua hari sebelum Ramadan tidak ada tidak ada tidak diperbolehkan ya itu menyambung puasa satu hari dua hari sebelum bulan Ramadan nggak boleh apapun alasannya ya karena nanti dikhawatirkan merubah jumlah Ramadan Nah, karenanya Ramadan ini bisa 29 bisa 30. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat bulan, berbukalah dengan melihat bulan. Insyaallah aman. Jadi kita nggak dibingungkan sama khilaf. Yang ini bilang udah, yang ini bilang belum sudah. Udah ada yang ngelihat, udah kelas sudah. Dimudahkan sekali. Jangan dipersulit. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Yang layak terjadi khilaf tetapi bisa merujuk pada hadis Rasul, yakni Idul Adha nanti. Al-Hajju Arafah. Ada sebagian mengatakan tetap sama as-summu li ru'yati. Wallahu a'lam Tapi Ramadan jauhkan itu. Karena hadis mutlak untuk Ramadan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Tapi kelompok sana lihat dari gelombang laut, terserah. Kita mengikuti hadis bukan gelombang laut. Sebagian begini-begini khalas, masya Terserah dia. Tapi kita merujuk pada hadis yang sahih. Ya ini, tidak sohal hadis, fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih kami bermazhab dengan hadis tersebut. Sumu li ru'yatih. Wa li ru'yatih. Berpuasalah dengan melihat bulan, berbukalah dengan melihat bulan. Ya. Wa in ghamma alaikum fa'akmilul iddah. Tapi kalau tertutup mendung baru genapkan hitungan. Insyaallah Allah muliakan negeri kita punya ulama yang meru'yah ikuti ru'ya lebih aman. Wallahu alam bisawab seperti itu ya. Tip ikhwati fillah. Surat Al-Infitar ayat 13-14 menjadi dalil tentang maksiat memalingkan hati dari istiqamah. Surat Al-Infitar ayat 13-14. Surat yang mengatakan innal abrara fi na'im wa innal fujjara fi jahim. Kalimatnya innal abrar, sesungguhnya orang yang abrar. Abrar itu kan banyak berbakti. Artinya istiqomah. Innal abrar lafi na'im. Orang yang kontinu berbakti dalam agama terus taat kepada Allah lafi na'im. Lafi na'imin bukan lafin na'im tapi lafi na'imin. Nikmatnya enggak pakai alif lam berarti global. Nikmat apa saja bakal dia rasakan. Nggak dikhususkan hanya satu nikmat. Seluruh nikmat. Innal abrara lafin na'im. Bahwa orang yang konsisten dalam beragama dan dia terus berbuat baik berbakti dalam agama, demi Allah, dia akan merasakan banyak kenikmatan, ima dunia maupun akhirat. Ya, orang kalau sholat di masjid istiqomah sholat terus seperti itu ya, demi Allah ketenangan belum sampai rumah udah tenang. Ya, demi Allah masuk ke masjid itu lain perasaannya, keluar pun tenang, ketemu orang pun lain, terus dia begitu orang akan melihat dia beda. Kenapa? sima tuhumin asari sujud. Ada bekas sujud dalam kehidupannya. Kelihatan. Kenapa? Karena kita pernah bahas juga bahwa maksiat itu mematikan cahaya dalam diri orang Islam. Kenapa? Karena kebaikan itu menimbulkan cahaya. Li'anal ilmu nur wa nurullah la yuhdalil asi. Karena ilmu itu cahaya Allah. Ibadah pun cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Berarti kalau ada cahaya Allah, maksiat hilang dengan sendirinya. Ah, itu dikatakan. Wa innal fujara lafi jahim. Kebalikannya, yakni orang-orang yang apa yang konsisten juga fujar itu isim fa'ilnya orangnya. Nah, ya. Fujar itu orang yang terus-terusan berbuat dosa. Fujar. Lafi jahim pasti dalam jahim neraka jahanam. Ima jahim mutlak jahanam diterjemahkan neraka jahanam atau memang sebab-sebab masuk neraka. Hidupnya ringsan. Ya Allah, demi Allah sampai repot sendiri. Udah tiap hari bekutet sama dunia, nggak sempat megang Quran. Giliran libur buka bazar cuma dagang, bukan bukan kajian. Banyak adakan rencana besok liburan yuk ngapain yuk tur tur tur tur tar tur tur tar tur Quran baca kan enam hari nggak kepegang itu Quran tar tur tar tur ini banyak sampai bingung besok uh, libur ngapain ya ngapain faida farokta pansom kalau punya waktu kosong isi ini Nikmatani maghbunun fihima kathiru minan nas as-siha wal faragh. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang dipengenin sama orang, tapi kalau udah dapat disia-siain tuh, sehat dan waktu kosong. Emang orang kalau lagi sakit ya Allah diajak jalan juga ntar nanti kalau udah sehatan ya Allah pengen ya Allah pengen sehat gitu ya yuk jalan yuk kita ke masjid tuh ini apa kajian aduh yang belanja banyak ya Allah nggak ada yang nungguin gitu ya ada aja tuh Tegiran sehat waktu kosong eh, lain bab. Nah, ya, hunting ini, hunting itu dia lupa yang dia kumpulkan, yang dia beli, yang dia cari, nggak ada yang masuk ke lubang dua kali satu. Ya, ya ini apa milik ya, yang kau miliki Ya, mali wa mali dunya inama dunya ma'aka la fa'afna wala bisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amdo faham fa'amda yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masiwa dzalika fadzahibun wa linnas. Selain dari yang kau sedekahkan dapat pahala masuk ke lubang kubur membawamu ke sorga, itu kalau nggak kamu yang ninggalin jadi warisan atau dia ninggalin kamu hilang kena bencana alam lah dunia seperti itu. Nah, makanya mumpung sekarang masih dititipin, Jangan air terbentur dengan waktu yang mengatakan yaumalayan faumalun walabanun ilaman atallah bikol bin salim. Ada waktu di mana harta yang kau sombongkan nggak bermanfaat. Anak yang kau banggakan pun nggak nolong kamu. Kenapa? Kecuali orang yang datang kalau dengan hati yang bersih. Maksudnya apa? Harta bikin dia bersih hatinya. Rajin sedekah. Anak pun bikin bahagia dia. Kenapa? Kurotain. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina kurotain. Ya Allah jadikanlah istri kami ya Allah ya Allah, perempuan pasangan-pasangan hidup kami ya Allah anak-anak kami semua yang enak dipandang mata ya Allah ya enak dipandang mata kenapa karena ukurannya Allah bukan manusia yang memandang juga orang alim itu doa berkaitan dengan diri dan orang lain jadikan diriku keluargaku semua yang enak dipandang ya Allah kenapa agama membuat mulia manusia Kebalikannya, wa innal la lafi jahim. Bahwa setiap perbuatan maksiat yang dikontinyukan orang yang berbuat jahat, maka sejalan-jalannya fi jahim. Dalam neraka jah, jahanam. Tip. Kemudian perlu diketahui uh, kenapa dikatakan bahwa maksiat memalingkan hati dari istiqomah. Karena kemaksiatan itu perbuatan yang Allah benci. Kalau perbuatan yang Allah benci, Allah tidak akan pernah memuliakan orang yang dia benci. Gitulah. Maksiat adalah perbuatan yang Allah benci. Maka Allah tidak akan pernah memuliakan orang yang dibenci. Berkaitan dengan ini surat Al-Hajj ayat 18. Surat Al-Hajj ayat 18 menjadi dalil wa اللَّهُ فَمَا fama lahu min mukrim. اللَّهَ yaf'alu ma yasha'. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Karena sesungguhnya Allah berbuat segala sesuatu sekehendak hatinya. Jadi kalau memang mau dalam lingkungan kemuliaan yang Allah janjikan, tolong abror. Ya jangan fujar. Tolong apa sih apa konsisten jadi orang baik. Ya nggak usah yang muluk-muluk. Anda punya ciri khas tipikal orang yang ketemu orang ngucap salam saja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus 40 tahun anda begitu, orang tahunya oh, oh yang sering ngucap salam ya tuh. Lakopnya mulia. Anda orang yang senang memberi sesuatu, orang akan tahu, oh yang suka memberi, ah Orang nggak usah mahal-mahal, senyum aja senyum, ya asal pada tempatnya, gitu ya. Nih, senyum aja kita ketemu orang, ya Allah orang, ya Allah itu orang ya, ya yang sering senyum, ciri khasnya bagus loh. Kebalikannya keburukan pun sama. Kalau kita ruwet di depan orang, oh yang alis nempel, gitu. <laughs> Udah dilakopkan keburukan langsung ya, masya Allah. Ini lakop-lakop yang memang ada dampak akibat sebab akibat ya ini hukum-hukum yang berkaitan dengan sebab akibat. Maka dikatakan wa may yuhinnillahu famalahu min mukrim. Orang yang uh, apa orang yang Allah muliakan, uh, orang yang Allah hinakan tidak ada yang bisa memuliakan dirinya. Berarti berkaitan kalau kita pengen dimuliakan oleh orang, muliakan uh, kemuliaan dari Allah. Sebagaimana uh, hadis yang jelas mengatakan bahwa man uh, man la yas'alullah Allah Allah berfirman dalam satu hadis mengatakan bahwa man man la yarhamun nas la yarhamullah man la yarhamun nas la yarhamullah orang yang tidak pernah memuliakan orang Allah nggak akan muliakan diri dia ah. jadi orang kalau nggak pernah muliain orang lain Allah nggak bakal muliakan kita kaji Islam agama yang lembut loh nggak ada sesuatu pun yang keras yang pernah kita kaji maka nggak ngerti kalau sampai ada orang mempertontonkan Islam itu sesuatu yang anarkis, radikal. Dari mana? Agama ini solusi. Liana dina yusrun, agama kemudahan. Orang harus merasakan kemudahan. Dan agama kemudahan. Digiring orang untuk mengetahui bahwa kemuliaan yang kalian harapkan dari banyak orang itu datangnya dari Allah. Jadi jangan carmuk sama orang, cari muka aja gitu ya. Tapi dia lupa ibadah di nomor dua kan. Ini kan cuma apa artis sinetron cuma modal casing depan orang nih oh masya Allah dipuji ya di luar apa di luar luarnya apa syutingnya ya kembali ke asalnya yang lucu kita ada yang bertuhankan dengan mereka gitu loh sementara ada hadis yang mengatakan bahwa eh, anta ma'aman ahbabta kata Rasulullah kamu akan bersama orang yang kamu cinta berarti kalau kau salah meletakkan cinta kau akan mirip dengan yang kau cinta tuh banyak orang Islam kajian sudah teman tidur bareng sinetron, nonton merem. Akhirnya dicari-cari kemiripan hidupnya dengan sinetron padahal udah nggak mirip. Sinetron ruwet ceritanya lakinya begini, anaknya begini, atau istrinya begini, anaknya begini. Dia nggak cuma dia coba mirip-miripin. Jangan-jangan, jangan-jangan akhirnya apa? Nggak syukur nikmat kufur asyir, cari salah. Kebaikan 20 tahun rusak gara-gara satu kesalahan. Itu yang sering terjadi. Kenapa? Korban televisi. Berbahaya sekali ya. Taib. Yang ke-32. Dampak buruk yang ke-32 adalah maksiat membutakan pandangan hati. Maksiat membutakan pandangan hati. Orang kalau sudah maksiat ya, orang kalau sudah maksiat itu hatinya buta yang dimaksud hati buta di sini adalah bahwa orang yang bermaksiat hatinya tidak pernah terlibatkan pada setiap ibadah yang dia lakukan. Ya cuma sebatas keperluan saja semangat di ah, semangat di depan. Kayak orang mau berangkat haji itu, waduh, deg-degannya tiga tahun gitu ya. Ntar udah mendekati waktu lebih deg-degan lagi. Ngelihat Ka'bah pertama kali nangis, masya Allah. Baru dua tiga kali top ngimpi. Balik kapan sih balik? Balik kapan? Baru nyampe udah balik kapan ya? Ini menandakan apa? Ya ini ketidakseriusan hatinya buta. Dia nggak pernah libatkan hati. Zakat yang dia keluarkan ketika sudah rezeki yang dia miliki itu setahun sampai dengan nisabnya dia keluarkan zakat. Demi Allah, kalau dia mau pakai teknik zakatnya para sahabat nyamperin ke mustahik lebih afdal. Bahkan dia menanti bahwa seakan-akan dia pengen setahun ini Ramadan. Itu amsal ulama. Ya. Saking apa? Saking nikmat bisa memberi pada orang-orang miskin. Ya, kita belajar coba subhanallah kita datang ke orang miskin, kita bawa uang zakat kita kita bawa, kita langsung lihat ya Allah keadaan mereka yang susah, orang tua yang dipojokkan dalam keadaan menunggu kematiannya, anak-anak yang bingung mau sekolah pun nggak ada biaya. Ya Masya Allah kita lihat, ya Allah Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah. Ajarkan hamba bersyukur ya Allah. Orang tua hamba nggak perlu nggak perlu seperti itu ya Allah. Anak-anak hamba pun nggak perlu seperti ini ya Allah ya Allah. Kau berikan pelajaran kepada hamba ya Allah. Uang yang hamba berikan ini menjadi guru buat hamba ya Allah. Kemuliaan. Sehingga dia rasakan bahwa betapa indahnya hidup dengan memberi. Sehingga zakat itu dia nanti setahun. Tapi kalau orang yang nggak tahu, nggak pernah melibatkan hati, bahkan hatinya buta, itu zakat sesuatu yang memberatkan. Ya Allah, dua setengah persen lagi, aduh. Kita kemarin brokernya satu setengah tuh ngotot-ngotot, dua setengah. Oh. <laughs> ya, hitung-hitungan. Padahal kalau dia mengerti dalilnya, anfik, unfik alik. Infakkan yang kau miliki, Allah infakkan kamu. Tidak ada orang miskin gara-gara memberi. Cuma mau bilang apa? Ini ilmu logika sudah menguasai benak kita. Lo logikanya, cat, logi, logika lagi. Dikatakan agama bukan logika, agama itu dalil. Memang logikanya uang sepuluh ribu, kasih pengemis lima ribu, pan tinggal lima ribu, betul kan? Ya memang logikanya betul itu hukum sebab akibat matematik ya. Tapi kan kalau di Islam enggak Allah apa? Wa yurbis sadaqah kata Allah. Wa yurbis sadaqah. Yamhaqur riba wa yurbis sadaqah. Allah akan musnahkan riba. Kelihatannya riba minjem 10 ribu, balikin 11 ribu, tambah kelihatannya. Allah yang yamhaqur riba. Allah musnahkan riba wa yurbis sadaqah. Lihat, Allah akan bikin kaya orang yang bersedekah. Terbukti makin memberi datang lagi, beri datang lagi min ghairi layak tasif dari tempat yang tak diduga-duga. Riba tidak. Ada aja orang gara-gara makan riba, duit numpuk, penyakit ada aja yang baru-baru. Makan daging kambing lah stroke kan Masya Allah. Nabi dari dulu nyontoin daging paling enak kambing stroke. Makan jeruk, kena penyakit mah, padahal vitamin C, dehidrasi bisa hilang. Ini kan udah hilang berkah. Ada yang salah ini sudah. Ada yang salah, nggak bener ini. Ya. Kangkung jat besi asam urat, Masya Allah. Subhanallah, difitnah tuh sayur-sayuran. <laughs> Padahal semuanya merupakan kemuliaan. Kenapa? Karena badan kita nggak layak didatangi oleh kemuliaan tadi. Ya contohnya tadi Quran dihafal, sunnah dibaca, ujung-ujungnya bunuh diri, bom bunuh diri. Itu akhirnya apa? Kemuliaan nggak membuat mereka mulia. Masya Allah. Kenapa? Hatinya buta. Maksiat membuka membutakan hati pelakunya. Orang kalau sudah sering berbuat maksiat, ya Allah, pandangan hatinya hilang sama sekali. Ada satu apa satu hadis yang mengatakan inna hadhil kubur mumtali'atun ala ahliha zulmah wa innallaha munawwiruha bi salati alaihim. Ini hadis yang dibaca sama Utsman bin Affan kalau dia lewat kuburan sambil nangis. Ya. Itu sahabat Utsman bin Affan itu yang dikatakan sahabat Junurain sahabat yang punya dua cahaya karena nikah sama dua anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Utsman fil jannah kata Rasulullah Utsman di sorga Amsal seorang pemuda yang kalau sedekah nggak hitung hitungan apalagi kalau dengar namanya Nabi mau perang butuh sedekah contohnya apa perang Tabuk perang Bani Asfar dengar kabar bahwa perang Tabuk tuh sengaja perang di mana orang yang mau ikut perang bayar lain sama yang biasa biasanya itu perang Tabuk, perang Bani asfar lawan orang Romawi. Karena memang musim paceklik saat itu, Nabi kumpulkan sahabat dengan mengatakan, kita akan berperang melawan Bani asfar Dan ini perang Tabuk. Maka yang mau perang, demi Allah kumpulkan hartanya, baru kita perang. Saat itu berbondong-bondong orang memberikan sumbangan. Yang terbanyak Abu Bakar, dia berikan semuanya. Bagaimana keluargamu ya Abu Bakar? Ada Allah. Umar setengahnya. Kenapa setengah kau berikan Umar, setengah lagi untuk keluargaku? Itu kemuliaan ya Umar. Terus seperti itu. Sehingga ada seorang sahabat yang menangis. Kemudian dia kembali. Di malam harinya dia bangkit, dia bertahajud kepada Allah. Dia mengatakan, Ya Allah, demi Allah, tidak ada satupun yang bisa kusedekahkan kepadamu. Orang memberikan harta semuanya hingga sebutir korma pun disedekahkan. Sementara aku, sebutir korma pun tak kumiliki, ya Allah. Tapi aku ingin perang bersama Rasul. Demi Allah ya Allah, demi Allah demi namamu ya Allah. Pada malam hari ini aku berjanji kepadamu ya Allah ketika manusia tak mendengar janjiku kecuali engkau yang mendengar ya Allah. Malam ini ku gadaikan jiwaku untukmu ya Allah, akan ku relakan hati ini untuk perang bersamamu ya Allah. Kemudian ketika subuh dia datang ke masjid, Nabi pun bangkit setelah sholat subuh berdiri di atas mimbar mengatakan, siapa semalam yang sedekah kata Rasulullah. Siapa semalam yang bersedekah? Tidak ada yang berani ngomong. Siapa semalam yang bersedekah? Tidak ada. Nabi buntur dari mimbar nyamperin sahabat tersebut sambil mengatakan demi Allah, semalam Jibril datang kepadaku bahwa Allah terima. Allah terima niat muliamu menyedekahkan jiwamu dalam Islam untuk perang bersama kami. Kemudian para sahabat, Usman bagaimana? Usman belum nyampe udah bilang, semua yang baru datang berikan ke Rasul. Karena apalah artinya hidup ini nggak bisa ikut serta dalam kemuliaan agama Islam ini. Tadinya saya nggak punya apa-apa, sekarang saya punya apa-apa. Kelak saya nggak bakal punya apa-apa. Mumpung masih punya apa-apa, saya akan manfaatkan. Dan nggak ada kemiskinan karena sedekah. Subhanallah, betapa mulianya agama. Agama yang menjanjikan sejuta kemuliaan. Kalau logika manusia nggak bisa menerima, tapi Allah tambahkan kemuliaan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan mukrim kemuliaan. Kebalikannya, kalau orang yang membuat Allah nggak suka padanya, Allah yang mengatakan, "Wa mayyuhinillahu famalahu mukrim." Siapa yang bisa memuliakan orang yang Allah hinakan? Tidak ada. Jadi Islam ini agama yang luas sekali, nggak terikat dengan materi dan jumlahnya tidak ya. Kau tak punya materi, kalau kau ikhlas karena Allah, kau sedekahkan jiwamu untuk Islam, Allah terima bukan tidak. Tapi dengan cara yang syar'i. Ya, jangan mau mengorbankan diri untuk sesuatu yang diharamkan. Nah, Utsman bin Affan orang yang masya Allah. Sehingga dikatakan bahwa ketika dia lewat kuburan dia selalu menangis. Ya ma bakaita ya Utsman, apa yang membuat engkau menangis ya Utsman? Ini sami itu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Inna hadhil kubur mumtali'atun ala ahli zulmah." Dikatakan bahwa sesungguhnya kubur-kubur ini semua azab yang pertama itu gelap. Hatta orang yang beragama bagus pun masuk kubur agak kuburan gelap. Dan dan setiap orang yang masuk ke lubang kubur itu kuburan pasti menghimpit dirinya. Sehingga yang membuat besar kuburan nanti perhitungan setelah itu kebaikannya, sholatnya. Bahkan dikatakan, wa inna Allah munawwiruha dan sesungguhnya Allah meneranginya bi sholati alaihim karena doaku kepada mereka. Kata Rasulullah, seluruh kubur itu gelap Siapapun dia masuk lubang kubur gelap. Dihimpit dalam kubur. Munawwiruha bisolati alaihim. Yang membuat terang, yang membuat lega, luas lagi tuh kubur. Demi Allah, salati alaihim. Doaku pada mereka, kata Rasulullah. yakni umatku umatku ummati yang Nabi selalu mengatakan sejak pagi hari Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah berikan berkah untuk umatku di pagi hari. Sejak pagi Nabi sudah mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah yang doa ini berlangsung hingga kiamat. Betapa mulianya Islam. Asalkan ummati, umatku. Siapa umatku? Kita pernah sampaikan empat konsekuensi umat Muhammad. Yang pertama, orang yang taat dengan perintah Nabi Pokoknya dia tahu perintah Nabi itu perintah Allah. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Sehingga apapun perintah Nabi, wa makana lil mu'minin wa mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah tetapkan hukum selain mengatakan sami'na wa ta'ala. Adapun kalau dia belum paham, dia beristighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, hamba belum mampu, ya Allah. Ya Allah, ya hadi ihdina siratal mustaqim, ya Allah. Berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Siratal mustaqim, ya Allah. Jalanmu yang lurus, ya Allah. Siratal ladzina amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada. Allahumma. Subhanallah. Dia minta kemuliaan. Kenapa? Dia belum bisa memuliakan dirinya. Dia minta sama Allah. Dan Allah akan memberikan kemuliaan. Allah paling senang sama orang yang meminta. Kenapa? Fitrahnya Allah as-somad diminta. Bahkan ada hadis yang mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak minta sama Allah, Allah murka. Suruh minta, nggak enak tat minta melulu. Emang Allah diminta. Emang fitrahnya Allah diminta. Allah as-somad. Kita minta sama Allah. Subhanallah. Ya. Yeah. Ini ini ini, ini jelas sekali, ya. Sehingga Allah tabaraka wa taala Allah jalla wa ala menginginkan manusia paham bahwa inna fil kubur la zulma. Terus konsekuensi yang keduanya apa? Ijtinabu bimana halih. Ya ini kalau kau mengaku umat Muhammad, kau harus menjauhi semua yang, yang Nabi Muhammad larang. Nabi Muhammad sudah melarang bahwa Ah, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsir alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdi adu alaikum bin nawajis diperintahkan yang sama Nabi yang hidup setelahku nanti akan bertemu dengan perbedaan khilaf tapi jangan bangga dengan perbedaan apalagi mengatakan ikhtilafu umati rahmat jangan itu hadis mungkar sudah ya kenapa perbedaan bukan rahmat Nabi mengatakan alaikum bi sunnati kembali ke sunnahku perintah berarti perintah untuk kembali ke sunnah Rasul Jadikan sunnah Rasul sebagai solusi. Alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafai rasul al mahdiin Atau sunnah para sahabatku. Berarti perintah memahami sirah, nabaw, sirah sahabat. Bagaimana cara sahabat mensosialisasikan ilmu yang dia dapat dari Rasul. Baru larangan Nabi apa? Iyaka wa muhdasatil umur. Jauhkan dirimu dari hal-hal yang baru dalam agama. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena setiap yang baru itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu tersesat. Ya. Ini kalau kabar seperti ini asan ku anfusakum wa ahlikum nar. Coba katakan untuk dirimu dulu baru keluargamu baru orang lain. Ini banyak orang yang dirinya belum, keluarganya belum, udah ngomong bid'ah di luar muskilah. Karena dia belum memahami. Karena ada orang yang dikatakan alul bid'ah, ada yang mutabi', ada yang ikut-ikutan. Nah, kita nggak bisa menjadi hakim buat orang lain sebelum kita tanya. Wallahu alam biswab ya. Mungkin dia tertekan di masyarakatnya mau nggak mau ikut dan lain-lain. Wallahu alam ya. Seperti kami di sana itu uh, ada satu orang yang sekarang kita pakai buat uh, aktivitas malam keamanan ya. Setelah kita datang ke sana, itu dia menangis. Kenapa? Dia memendam rasa ini selama 15 tahun di kampung yang semuanya beda Ternyata dia sudah belajar akidah ahlus sunnah wal jamaah 15 tahun yang lalu dan dia pendam sebagai petani ya di masyarakat dengan bergaul dengan masyarakat yang semuanya beda. Wallahu a'lam bishawab, ya. Artinya kita nggak boleh seuzon. Kita nggak pernah tahu sebelum berdialog, sebelum tabayun. Coba biasakan kita berhusnuzon sesama umat Islam mulai sekarang. Paling tidak doakan orang yang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Bukan hujatan, makian yang membuat tafarruk. Karena Islam haramkan tafarruk, jalannya pun haram. Islam perintahkan persatuan, maka seluruh hal yang menyebabkan persatuan merupakan kemuliaan. Itulah agama Islam. Subhanallah. Taib, ya. Kemudian yang ketiga puluh eh, tiga El afan, kita lebak buruk maksiat mungkin yang belum mencatat ya, yang ketiga maaf ya. yakni tasdiku fi akhbar, percaya dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi walaupun sifatnya gaib. Ya percaya dengan semua yang dikabarkan walaupun sifatnya gaib. Kalau dari Nabi percaya. Alam kubur, neraka, sorga, Allah, jin, semua gaib. Itu Nabi kabarkan ada, percaya. Dan yang keempat, layak budallah ila bima alaih. Tidak beribadah kecuali adanya syariat. Tidak beribadah kecuali adanya syariat dari Rasul. Contoh. Maka biasakan kalau kita ibadah, contohnya mana? Gitu aja ya orang mau berdebat nih sekarang muslim apa nih muslim ritual kemarin udah rame maulid sekarang islam mi'raj bentar lagi apa nggak tahu ya udah jangan dibikin bingung kul hatu aku berikan dalil jangan-jangan kalian mau mirip sama orang Nasrani orang Nasrani gulu sama Nabi Isa sehingga mereka memproklamirkan adanya perayaan kelahiran Isa wafatnya Isa naiknya Isa kita juga ada lahirnya Nabi wafatnya Nabi naiknya Nabi wallahu alam Ah, emang orang Nasrani aja yang punya tahun baru, kita juga harus punya. Maka dibikinlah tahun baru Islam Muharram. Ada tahun baru Islam Muharram tapi perayaannya tidak pernah dicontohkan. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan tersebut baik, maka para sahabat sudah melakukan. Ah, fitnah yang terjadi apa? Difitnahlah ulama-ulama ahlu sunnah selevel Salahuddin al-Ayubi. Padahal dia nggak pernah baca sejarah tentang Salahuddin al-Ayubi. Masya Allah. Ini si Afatimiyun ini orang-orang Syiah yang memproklamirkan diri sebagai orang-orang uh, keluarga Rasul. Ya, mereka membuat ikatan kuat ya ini ikatan uh, uh, jamaah ahlul bait ya. Itu mengadakan apa uh, belum lama ini di Jakarta Utara sana mereka mengadakan apa perkumpulan gitu ya uh, membuat deklarasi persatuan antara Sunni dan Syiah. Dengan seperti itu akhirnya ter terbongkarlah yang selama ini orang pada nggak tahu ya bahwa ternyata itu adalah Syiah. Karena dia mengatakan Sunni dan Syiah. Ya. Dipimpin oleh Jalaluddin Rahmat itu ya. Dia sendiri yang mengatakan bahwa kami eh, orang-orang uh, Ahlul Bait, orang-orang Syiah itu cenderung mereka katakan sendiri. alas Taib ya. Subhanallah. Ini yang sangat disayangkan sekali sehingga tertutuplah kemuliaan buat orang-orang yang jahil. Buat orang-orang yang mulia akan mengetahui bahwa merujuk pada kemuliaan. Mereka mengatakan hadis yang sahih hanya dari ahlul bait. Sahabat tidak. Padahal Nabi mengatakan la subuh ashabi, jangan kau hina sahabatku. Lau anfaqtum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ashabi wala nasifah. Ya. Ah, beliau mengatakan jangan kau hina sahabatku, kalaupun kau infakkan emas sebesar gunung, sahabatku cuma satu mud. Sahabatku lebih mulia daripada sedekah yang kau berikan. Artinya apa? Mulianya sahabat. Dan Nabi siap menjadi mantunya sahabat. Nabi siap menjadi mertuanya sahabat. Kenapa? Kemuliaan para sahabat. Apa namanya kalau bukan unsur politik pada akhirnya? Allah alam bisawab ini berbahaya sekali. Makanya jangan terjebak dalam fitnah yang kita nggak pernah mengerti. Wa yadubillah wa nauzubillah. Taib, subhanallah. Kemudian uh, di dampak buruk yang ke-33 Dampak buruk yang ke-33 Maksiat mengecilkan dan menghinakan jiwa pelakunya. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang berbuat maksiat jiwanya kerdil ya, dan dihinakan oleh Allah. Maka perhatikan hatta orang yang mungkin posisinya bagus di masyarakat ya terjebak kemarin belum lama di daerah Bogor sana ya ada satu rumah yang digerebek gitu ya ternyata ada seseorang yang sedang berbuat mesum dengan ahli mesumnya gitu ya itu kalau saat sudah kegerebek seperti itu saking malunya itu dia keluarkan semua dompet isinya ya itu ambil ambil semua ini ada sekian tolong jangan ada yang tahu bisa hancur nama saya ya Allah gitu ya oh. ini maksiat sehingga orang yang tadinya mungkin petang-petang peteng-teng dengan jas dan dasinya di kantor-kantor yang dia miliki ya kalau udah berbuat maksiat kerdil kok dia pengen tukar kesalahan dengan uang ya kayak orang nyogok di jalan arodi wal murodi finar yang nyogok dan yang disogok di neraka tapi kan terpaksa, tak terpaksa dari mana? Enggak ada terpaksa, serahkan SIM, serahkan, serahkan gitu loh, serahkan. Masya Allah. Subhanallah. Ini tidak orang kadang-kadang justru menghalalkan segala cara. Padahal ada hadis yang mengatakan arrodi wal muradi finnar, yang nyogok yang dan disogok di neraka. Sahih. Ada perkataan dari Syekh Shalih uh, ketika beliau menjelaskan fatwa-fatwanya, bolehnya kita membayar uh, syarat dari sesuatu yang kita wajib mengambilnya. Contoh apa? Kita mengurus surat-surat yang wajib kita miliki harus disogok, sogok kata Syekh Utsaimin. Dia tanggung dosa. Tapi itu kan sifatnya darurat, nggak kontinu, nggak rutin. Tapi kalau rutin ini muskilah. Makanya haram hukumnya arrodi wal murodi finnar. Yang nyogok dan yang disogok di neraka. Masya Allah, tidak main-main. Ya, ini bahaya sekali. Ya, dubillah wa na'udzubillah uh, eh, berdalilkan surat Asy-Syams ayat 9 ayat 10. Ibnu Qayyim menjelaskan, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang zakkaha, yakni mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Maka sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya diterjemahkan bahwa sungguh telah beruntung orang yang menampakkan, membesarkan, meninggikan jiwanya dan mentaati Allah. Itu yang dikatakan zakah. Beruntung orang yang mensucikan kalimat suci diterjemahkan membesarkan, memuliakan, membanyakkan apa apa yang dia miliki. Maka dikatakan aflaha, beruntung. Beruntung nih orang nggak hitung-hitungan di dunia sedekah. Beruntung, beruntung. Kenapa? Karena pahalanya di akhirat langsung. Fama mal miskola dzarratin Wa miskolah daratin syarai dzarratin yarah. Sedikit pun dia berbuat baik ada balasannya. Jahat pun sama. Berarti kan beruntung aflahaman zakaha, beruntung orang yang memperbanyak kebaikannya. Lalu nggak rugi, nggak ada rugi, nggak ada. Dimaksimalkan fattakullah mastata'tum semampunya. Bahkan tidak tanggung-tanggung Rasul janjikan kemuliaan apa? Buat orang yang umroh dan haji. Tabiyu bainal umroh wal haji. Kata Rasulullah, ikuti uh, uh, haji dengan umroh. Rutinkan umroh dan haji. Begitu maknanya. Kenapa? Karena haji dan umroh itu bisa menghilangkan dosa dan menjadikan menjauhkan dirimu dari kefakiran. Orang kalau sering umroh jauh dari kefakiran. Sekarang kau punya harta, punya segala-galanya, maksimalkan. Tiap tahun kalau bisa ada rezekinya, yakni etikaf di bulan Ramadan ya menangis tadi belakang ulama yang sedang memimpin sholat tarawih ya Allah menangis kenapa betapa enaknya mendengar langsung dari mulut orang yang ikhlas menyampaikan ayat subhanallah kita punya 12 bulan 11 isti, 11 kita maksimal sebulan full istirahat nggak membuat kita miskin mulia setting dari sekarang ya jangan ini malahan justru kalau justru heran tet kalau Ramadan malah banyak kerjaan tuh Sibuk orang dengan Ramadan padahal tidak harus seperti itu. Qad aflaha man zakaha. Beruntung, telah beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya, membesarkan sedekahnya, memuliakan semua yang dia miliki berbentuk i'ta pemberian. Wa qad khaba man dasaha. Dan merugi orang-orang yang mengotorinya. Artinya apa? Mengecilkan kesempatan berbuat baik. Mumpung masih muda, tebang ngobrol sama orang tua. Ya, Ya Allah, kita pengen pengajian cuma udah nggak kuat kaki. Yang muda bismillah. Ya kenapa nunggu tua baru tobat? Nunggu rambut berkelir baru kita insaf? Nggak bisa. Ya sejak dini. Seperti perempuan menggunakan jilbab. Kenapa nunggu nanti udah nggak dilihat orang baru ditutup gitu loh. Ya dari sekarang tutup. Karena kemuliaan seperti itu. Semakin berat usaha yang kau lakukan, semakin besarlah hasil yang kau dapatkan gitu. Berat sekali, Masya Allah. Itu kemuliaan yang diinginkan oleh agama. Anak muda, sholat berat. Kenapa? Bukan berat gerakannya. Kasak kusuk temen. Mungkin dianggap ini, dianggap itu. Ya, karena identik orang yang dekat sama masjid dibilang gak gaul gitu ya. Eh, eh, takut, eh, salah lagi. Pemahaman yang salah ya. Masya Allah. Subhanallah. Di hal yang ke-34. Dampak buruk yang ke-34. Maksiat menjadikan pelakunya ini berada dalam tawanan setan dan penjara sahwat. Maksiat maksiat menjadikan pelakunya berada dalam tawanan setan dan penjara sahwat. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa e, di antara dampak maksiat yang berikut yang ke-34 ini pelaku maksiat senantiasa menjadi tawanan setan, berada di dalam penjara sahwat dan terikat dengan hawa nafsunya. Iya. Orang kalau berbuat maksiat itu parapin maksiat yang akan datang. Jadi penjara setan. Ya di penjara ya kurang lebih ya pengalaman mondar mandir penjara dari kemarin ini jadi tahu gitu ya. Ya di penjara ada orang yang sedih, lagi nangis di pojokan mikirin keluarganya, ada yang Ya petantang petenteng juga tenang-tenang saja. Ya penjara. Tapi ya biar bagaimana penjara. Sedih penjara, senang penjara gitu loh. Apa sih nikmat di penjara yang nggak ada nikmat-nikmatnya sama sekali? Sama dengan orang yang berbuat maksiat itu, Ibnu Qayyim mengatakan menjadi menjadikan pelakunya tawanan setan di penjara sahwat. Tawanan setan. Jadi orang kalau sudah sering buat maksiat akan mengulang-ulang maksiat. Makanya nanti kita ketemu setelah setelah selesai sampai dampak buruk yang ke-51 nanti ya. Itu bab berikutnya itu akan dijelaskan bahwa uh, orang yang berbuat maksiat Allah tetapkan dosa atasnya. Dosa yang ketu, uh, di hal yang uh, di hal yang kelima Allah mengatakan bahwa nanti ketemu tapi yang akan datang yakni orang yang berbuat dosa itu hatinya terendam seperti benda yang terendam air. Ya, benda masuk ke air. Jur, gitu ya kita angkat. Basah kan? Sama dengan orang yang bikin dosa. Bikin dosa, taubat, tetap ada bekas dosa. Pengalaman hidup megang tiga pasar jadi preman yang ditakuti gitu ya. Alhamdulillah taubat. Ya sekarang sering ke masjid ya banyak sama orang tuh masya Allah. Tetap aja kalau kekutik dikit mah ya huh, nggak tahu kita dulu tuh dosa ada karat ada bekas kelasnya. Ya dulu mungkin ibu nggak senang sama jilbab, nggak nutup aurat ya, gede-gedean jambul, tinggi-tinggian sasak dulu ya, masya Allah. Sekarang alhamdulillah sudah rapat. Ya, itu giliran anak repot nyisir main poni depan ibu tuh ada hati ngomong, hmm, kalau mama sih dulu begini tuh kan. Ya, jadi mengulang dosa. Itu dosa. Makanya dibilang orang yang berbuat maksiat itu masuk penjara setan, tawanan iblis. Syahwatnya tertawan. Ada saja keinginan berbuat maksiat itu ada. Makanya beliau orang yang mengatakan bahwa wabki ala khatiatik, wabki ala khatiatik. Tangisi dosa di masa lalu. Bahkan bab sukses yang sahabat Muaz bin Jabal tanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa itu sukses ya Rasulullah di dunia ini kan kita pengen sukses apa sih sukses itu Rasulullah beliau mengatakan yang pertama yakni uh, amsik alek lisanak Piga, pegang olehmu lidahmu sendiri sukses karena banyak orang yang punya lidah orang lain yang suruh ngomong nggak sukses kulil walau katakan yang hak walaupun pahit tapi tetap disetting kalimatnya dikemas supaya orang nggak kecewa karena banyak orang juga ngomong yang hak orang kesel banyak sampai ada yang ngomong Ustaz anak sebenarnya pengen pengen ke masjid cuman gara-gara dia jadi malas dah kan ada loh tak, tak, tak disengaja omongan ini menghambat langkah orang ke masjid ada. Ya, ya Allah saya saya tahu nih salah, saya tahu salah, Ustaz. Saya udah nggak pengen begini, cuman gara-gara dia ngomong jadi saya jadi malas, benar salah terus, gitu kan? Akhirnya bawa adat. Masya Allah, ini hati-hati. Makanya nggak setiap orang bisa berdakwah, timbulnya muskilah. Ada usul berdakwah dalam penyampaian, makanya kemas kalimat. Jadi jelas sekali bahwa ini bukan hal yang main-main. Ya kalau enggak pasti ada bekasnya. Pasti ada ada bekasnya. Makanya tawanan-tawanan iblis ini berbahaya sekali, ya. Masya Allah. Eh, bahkan dikatakan oleh oleh dalam satu hadis eh, derajat hadis ini lewat Imam Ahmad ya dalam kitab Al-Kabir. Al-Kabir eh, eh dikatakan bahwa as-syaitan dhi'bul insan. As-syaitan insan. Setan itu serigala bagi manusia. Jadi ya kalau sampai ada istilah serigala berbulu domba gitu ya. Itu yang namanya serigala itu benar-benar munafik fasik. Oke, Kadang-kadang setan tuh pinter banget ya ngeliat orang eh, orang apa ngajar gitu ya. Ini setannya sama setan digonggongin tuh kan. Ente paling bisa tuh, paling pinter yang lain mah nggak bisa. Tuh setan. Akhirnya sombong, merasa paling bisa diantara yang lain. Makanya ulama sering memberikan nasihat kepada kita-kita orang bahwa ingat ya, jujur saja, semua kita ini penuntut ilmu. Nggak ada yang lebih ya, yang mau belajar dia yang lebih insya Allah. Tapi kalau sombong, masya Allah. Zebul insan baru dua bulan tobat ikut kajian udah kayak paling benar satu gang. Bahaya gak? Bahaya. Semua orang udah salah aja sama dia. Oh. Taubatnya kita tahu tahun berapa bukan tidak, langsung bisa berfatwa. Uh, aji bener, masalah. Bahaya sekali kan ini. Tapi ini sering terjadi. Bukan tidak. Kok agama nggak memiliki ending yang mulia? Lagi-lagi wadah agamanya yang tidak bersih. Makanya luruskan niat ketika kita menuntut ilmu. Innamal a'malu bin niat. Wa malikuli imri'in ma nawa. Semua tergantung niat dan orang akan mendapatkan semua yang dia niatkan. Apa yang kau niatkan? Kalau kau dari rumah niat, tawa itu aku ini tolabul ini. pengen nuntut ilmu. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan ilmu. Bahkan Imam Bukhari mengatakan al ilmu qoblal kaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Maka saya harus berilmu. Saya harus berilmu. Insya Allah. Ada juga yang niat memang di rumah daripada bengong lah. Belangak ah, telinguk iseng. Ngapain ya? Ah, kajian ah gitu ya. Uh, ada yang begitu juga. Ada juga yang tujuan lain nih. Kali aja ketemu partner bisnis di sana ada juga. Ini udah innamal a'malu binniat. Nah, sehingga nanti ilmunya nggak bermanfaat kalau kita nggak luruskan niat untuk mendapatkan ilmu yang utama tadi ya. Hati-hati. Asyaitan dzibul insan. Setan itu serigala bagi manusia. Bisa bersembunyi. Muazin aja muazin bisa kena setan. Jangan salah. Imam bisa kena. Wallahi, demi Allah. Kalau lagi nggak ada orang sepi ya, kalimat Allah yang diucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gila banyak Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, apa kok lupa? Ya, gara-gara pengaruh pengaruhan setan tuh. Ya, kita bisa merubah semuanya. Imam pun sama seperti itu. Kalau nggak ada orang bacanya cepet. Ya, suplemen rutin ya ini pertama sholat kul ina atau ina betul cepat giliran banyak orang sepanjang panjangnya kebalik terbalik justru ketika sendiri baca yang panjang ketika ada orang baca yang pas kata Rasulullah kan ikro matanya sarominal Quran maka Nabi mengatakan afdolu sholatul lail tulal kiam sebaik-baik sholat seseorang itu yang paling lama itu tahajud kenapa karena nggak ada jamaah Sendiri satu juz satu rakaat boleh. Tapi kalau lagi rame-rame apa? Nabi mengatakan, "Afatanun ya Muaz, kau timbulkan fitnah ya Muaz." Baca sepanjang-panjangnya. Ikra mataya minal Quran, baca yang paling gampang dari Quran. Biar jamaah senang. Tuh. Tapi setan berubah. Ya makanya ketika eh, saya pernah sampaikan, ketika saya saat Al-Arifi datang dari Saudi, mantan jenderal Saudi itu datang ya, saya coba temani beliau di, di puncak sana dengan saya muafak kadasa. Itu semoga Allah muliakan keduanya ini Masya Allah ya. Ini eh, maghrib datang, azan berkumandang, kita safar ya saat itu ya Masya Allah. Kemudian mau mendirikan sholat, semua ngelihat ke saya. Ustaz Subhan, jadi aneh tunjuk. Ada ulama-ulama suruh, jadi aneh, nggak ada ilmunya. Ulama, ya Allah Ustaz, kalau ulama yang jadi imam urusannya dengkul goyang, Ustaz, gitu. <laughs> Udahlah, komat dikumandangkan, sesaat ala rifi pun menjadi imam, ya, insya Allah. Saya nggak tahu mungkin di hati pemirsa seperti apa saat itu kali ya. Walantolin, amin. Mungkin semua menanti apa yang dibaca gitu. Tapi dengan tenangnya beliau mengatakan, Iza jaa nasrullahi wal fat. Untung nggak ngambil nafas. Huh. Gitu. <laughs> Mungkin kalau kita yang jadi imam di belakang kita saya saat dan saya muafak kadasa, kita baca satu juz <laughs> biar bisa mulai jamaah. Begitu kan? Ini beda, hati-hati setan ini. Dzibul insan. Bisa bikin sesuatu itu jadi buruk, padahal itu kebaikan setan. Ya. Ya, bersedekah pun kita bisa riak Walhasil setan, khalas, khalas setan ya. Ini seperti ini, yang dimaksud seperti itu. Jadi Eh, orang yang berbuat maksiat itu bisa menjadikan pelakunya ini berada dalam tawanan setan penjara syahwat. Ya, insyaallah. Subhanallah. Tip. Kemudian yang ke-35. Yang terakhir silahkan bertanya setelah ini. Yang ke-35 maksiat maksiat menjatuhkan derajat serta kedudukan di sisi Allah dan di sisi makhluknya. maksiat menjatuhkan derajat serta kedudukan di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Ya, orang kalau sudah berbuat maksiat, derajatnya jatuh. Derajatnya jatuh. Otomatis ya tadi seperti pejabat yang kegerbek di satu kamar, hancur. Ya kalaupun kita harus nurut dengan statement-statement mereka sebagai anggota DPR dan lain lain ya. Mungkin kita mengamalkannya dengan paksaan, jangan gitu. males-malesan. Ada pemimpinnya ini aja begini. Kenapa? Karena jatuh derajatnya. Sebab maksiat ima di hadapan Allah maupun di sisi makhluknya. Maka Allah mengatakan summarodatnahu asfala safilin. Allah jadikan dia serendah-rendahnya. Ada satu hadis di mana Rasul bersabda, "Mamin salah satin fi qaryati wala badr." la tuqamu fihi musalla illa stahwadha alaihi musaytan fa alayka bil jamaah fa inna ma yaakulu dhi'bu al qasiyah ketika beliau memberikan nasihat bahwa ma min salasati fi qaryati wala badr tidaklah terdapat tiga orang dalam satu desa atau pedalaman ya uh, illa istahwadha alaihim musaytan melainkan setan akan menguasai mereka maka beliau mengatakan fa'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhibu al qasiyah. Karena sesungguhnya kambing aja yang nggak berjamaah itu akan dimakan oleh serigala. Sama dengan setan. Setan pun begitu. Oleh karena itu kalau hati galau dalam keadaan bingung datang ke majlis ilmu. Ulama mengatakan majlis ilmu itu majlis penyubur iman. Ya. Rajin sedekah, rajin sedekah. Orang kalau kalau kalau rajin sedekah, tapi sedekah yang syar'i, temuin orang miskin langsung. Datengin. Ini mungkin hati yang sedang galau, gundah gulana melihat orang miskin yang kita sedekahkan itu, kita sedekahi itu, demi Allah, hati ini akan bergetar ya Allah. Fabi ayyi alai ya rabbikum atukadziban ya Allah. Nikmat engkau mana harus kudustakan ya Allah. Ada orang yang harus dibantu hamba tidak sudah seperti ini ya Allah. Akan timbul imannya. Itu dikatakan kemuliaan dalam dalam agama. Maka Islam menekankan bahwa justru justru kalau maksiat menjatuhkan derajat serta kedudukan di sisi Allah dan di sisi makhluknya betul sekali. Karena karena kebalikannya bahwa perbuatan baik itu membuat kita mulia di sisi Allah dan makhluk dengan sendirinya. Faminal laili fatahajat bihina filatan lak asa karab buka makamah mahmudah. Sebagian malam bangun. Kan nggak ada yang tahu kan kita bangun malam kan? Tapi Allah katakan apa? Asa ayab asa buka makomah mahmuda. Allah akan berikan kamu derajat yang tinggi. Padahal nggak ada yang lihat. Kenapa? Karena kebaikan itu memiliki cahaya dan bekas. Nggak perlu orang tahu kamu rajin sedekah. Nggak perlu. Kalau perlu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Kalau perlu. Aliyadul ulia khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau perlu lakukan. Enggak perlu orang lain tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri enggak perlu tahu. Insyaallah. Ya ntar enggak dipuji, siapa bilang? Oh inna Allah la yudiu amalal mu'minin. Allah enggak pernah menutup mata pada perbuatan orang-orang beriman yang baik. Itu Islam tuh. Ya. Kebalikannya kalau kita berbuat maksiat, jatuh di mata Allah, jatuh di mata manusia. Surat Sot, surat Sot ayat 45, ayat 46. Surat Sot ayat 45 ayat 46. Ketika Rasul sampaikan ayat ini, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Inna akhlasnakum bi khalisatin dzikrad dar. Ayat yang mengatakan wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Muhammad sampaikan berikan kabar peringatan tentang hamba-hamba kami. Allah katakan hamba-hamba kami. Karena nggak semua orang dipanggil hamba sama Allah. Cuma beberapa orang. Salah satunya Ibrahim, Ishak, Yakub dan Muhammad. Subhanallah di asra bi abdihi. Itu abdi hamba. Ya. Wazkur ibadana Ibrahim, Ishak, Yakub. Kenapa Ustaz manusia manusia selevel mereka dikatakan hamba Allah? Inna akhlasnakum bi khalisatin karena kami telah mensucikan mereka menganugerahkan kepada mereka ahlak yang tinggi yaitu selalu mengingat uh, mengingat kepada Allah untuk negeri akhirat. Orang-orang yang ikhlas. Ciri khas orang ikhlas seperti apa? Yakni ulil aidi wal absor. Orang-orang yang punya talenta, punya hasil dalam hidupnya. Dia punya karya cipta, ulil aidi wal absor dan punya ilmu yang tinggi. Berarti surga tidak mungkin kita raih tanpa talenta. Talenta seperti apa? Ya untuk mendatangkan uang, bikin pekerjaan. Kenapa? Karena kalau kamu sudah punya uang, kamu bisa jihad yang paling tinggi. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum bi anfusikum. Jihad yang paling utama dengan jiwamu dan dengan, dengan hartamu dan jiwamu. Harta dikedepankan baru jiwa. Ya kalau nggak punya talenta kan nggak mungkin. Coba Allah telah berikan kemuliaan kepada kamu. Lihat, lihat kemuliaan. Apa sih ada kemuliaannya? Berbuatlah berpikir bagaimana cara memberi ke negeri ini. Berpikir bagaimana cara memberi ke jamaah. Berpikir bagaimana cara memberi ke orang-orang. Berpikir cara memberi. Kenapa? Karena memberi lebih mulia ketimbang menerima. Terus kita berpikir. Diajar kita untuk menghayalkan kemuliaan. Hayalkan kemuliaan, hayalkan kemuliaan. Ya, kemuliaan tinggal tergantung orang. Kadang-kadang kita ngayal pengen punya mobil. Kita ngayal pengen punya rumah kita ngayal pengen punya motor gitu ya, tapi kita nggak pernah ngayal ya Allah pengen nuntun orang tua keliling Ka'bah. Ya Allah pengen nuntun mereka ya Allah untuk meng meng mengangkat tangan kanannya menyentuh rukun Yamani. Pengen membukakan jalan untuk agar ayahku ibuku bisa mencium Hajarul Aswad. Pengen membukakan lahan agar mereka bisa bergelantungan iltizam di multazam ya Allah ya Allah. Subhanallah, coba hayalkan, hayalkan kemuliaan. Yang sangat disayangkan, kemuliaan menurut kita bukan itu. Benda-benda dunia. Kita hayalkan, udah 10 tahun anak ngayal pengen punya ini mobil. 10 tahun ngayal. Kita nggak pernah ngayal. 10 tahun saya sudah ngayal pengen tuntun orang tua saya. Coba sekali-kali kita ngayal yang mulia. Bayangkan, benak pun harus dilatih untuk yang mulia. Apalagi gerakan badan. Karena gerakan badan mengarah pada kemuliaan ibadah nantinya. Masya Allah. Betapa indahnya agama. Ya. Kemudian surah As-Suara ayat 84. Waj'alli lisana sidkin fil akhirin. Salah satu bentuk kemuliaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa mengatakan waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini lisan sidik, yakni orang nyebut yang baik-baik dari diriku gitu loh. Ya Allah, jadikanlah sebutan namaku ini sebutan yang baik kalau aku sudah meninggal. Tuh, Ibrahim. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin ya Allah, jadikanlah namaku ini sebutan yang baik di, di mulut orang nantinya. Dia sudah menghayalkan itu. Dia nggak mau berbuat dosa, dia nggak mau kasar, dia nggak mau jahat. Kenapa? Kalau dia meninggal, dia pengen meninggalkan kemuliaan. Ya Allah, si fulan yang sering senyum itu meninggal. Subhanallah. Allah, kurang satu senyum di masjid kalau udah begitu dah. Tuh. Ya Allah, orang yang baik itu. Coba kalau gajah mati ninggalkan gading, harimau mati ninggalkan belang, kita meninggal ninggalkan amal saleh. Ibrahim minta waj'al waj'ali lisana sirkin fil akhirin. Sama dengan ah, doa beliau yang mengatakan wajib nubni anak anak muda asnam. Nabi Ibrahim mengatakan, Ya Allah, letakkan kami di tempat yang jauh dari menyembah patung. Padahal kerjaannya ngancurin patung. Ibrahim itu kerjaannya ngancurin patung. Tapi dia minta apa? Waj'al eh, wajrubni wabani anak mudal asnam. Ya Allah, wajnubni, bukan wabta'idni, bukan jauhkan, bukan. Wajnubni, letakkan aku di tempat yang jauh. Wabaniya anak mudal asnam dan keturunanku dari menyembah patung. Ibrahim itu turunannya sampai ke Muhammad karena anaknya Ishak, anaknya Ismail dan Ishak. Ismail ini punya turunan sampai ke Muhammad. Ishak itu Bani Israel. Ya, pecahnya di situ. Berarti turunan turunan dari Ibrahim sampai ke Muhammad silsilanya. Nah, sekarang turunan Muhammad itu ciri khasnya doa Nabi Ibrahim. Wajnumni bani anak budal asnam. Yani jauhkan diriku, keluargaku dari nyembah patung Nah sekarang ada yang ngaku turunan Muhammad, turunan Ibrahim, tapi kerjanya nyuruh minta ke kuburan, kan ngimpi. Sementara Ibrahim sendiri mendoakan keturunannya sampai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wajnubni wabania anak muda asnam. Jauhkan diriku, keluargaku, anak-anakku dari menyembah patung. Nabi mengatakan, La taj'alu kubri sonaman yu'bad. Jangan menjadikan kuburanku patung-patung yang disembah. Ini banyak yang mengaku keturunan Nabi, nyuruh orang minta ke kuburan, tabaruk sama mayit, syirik. Bahaya. Ini yang tersebar di masyarakat. Sehingga mereka merasakan istidraj, keberkahan dari syaitan, bukan dari Allah. Wayadubillah. Islam perintahkan ziarah kubur, ziarahi kubur. Tuzakiru, tuzakirukumul maut untuk mengingat kematian. Ziarahi kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, ziarahi kubur. kumul maut. Untuk ingat kematian. Bukan tabaruk, bukan. Datang assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuh, masuk ke kuburan ucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa kita yang ucap salam? Kita yang hidup. Dan kalau kita bilang assalamualaikum ahlal kubur, dah yang dikubur gak usah nyaut. Karena memang sudah meninggal. Kalau disautin kabur nanti urusan lain lagi ya. Assalamualaikum ahlal kubur. Sampai ke kuburan, kita menghadap kiblat angkat tangan. Kalau itu ibu kita, Allahumma gfirlaha warhamha wa wa'fuanha ya Allah, wajal kubroha rodatan min riadil jinan walatajal kubroha khufratan min khufratin niran ya Allah ya Allah, ampunkan dia ya Allah, muliakan dia, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan lubang kuburnya lubang sorga ya Allah. Tuh kalau dia ayah kita Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa anhu dan seterusnya dan lain-lain. Kalau itu orang Islam saudara kita seagama, Allahumma gfirlahum, warhamhum, wa'afihim, wa'afu'anhum, dan seterusnya. Betapa Islam ajarkan kemuliaan karena yang hidup yang masih bisa mendoakan yang mati. Ini enggak syirik. Bahaya sekali. Makanya kalau kita belajar kita akan tahu nanti. Ya, seperti kemarin laporan tentang masalah apa kesepakatan antara Sunni dengan Syiah di Jakarta Utara itu akhirnya bagaimana menjelaskan ke masyarakat bahwa ini Syiah susah akhirnya mereka sendiri mengatakan bahwa beda kami dengan Sunni kalau Syiah itu nah nah nah nah ngomong sendiri jelas sudah ya bahaya sekali ini subhanallah tip kemudian yang berikutnya surat Maryam ayat 50 ya di mana apa ayat yang mengatakan wa wahabna lakum min rahmatina wa ja'alna lakum lisana sidqin aliyan wa wahabna lakum min rahmatina wa ja'alna lakum lisana sidqin aliyan dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka sebutan yang baik lagi tinggi di mulut manusia betul tidak ada orang menceritakan tentang satu orang nabi pun keburukannya tidak ada nah, sehingga apa itu Allah yang bikin seperti itu Nah kita pun bisa, bukan tidak. Kalau seandainya kita mau jadi orang baik, banyak berbuat kemuliaan, menegakkan sunnah, wafatnya kita sebutan kemuliaan. Sampai ada ulama yang mengatakan, memberikan satu syair yang mengatakan bahwa kalau kau lahir dulu menangis, yang lain senang, tersenyum melihat kelahiranmu. Nanti bisa gak dirubah ketika kau wafat tersenyum melihat sorga, orang menangis karena kehilangan kebaikanmu. Itu kemuliaan. Digiring manusia untuk paham bahwa hidup ini tinggal memanfaatkan. Karena dunia bukan tujuan tapi sarana untuk menggapai tujuan. Surat An-Nasr. An-Nasrah. Ya ini surat An-Nasrah, Alam Nasrah. Ada ayat 4 itu mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat kamu, kami sebut apa kami muliakan namamu ini karena zikirmu. Artinya dibikin tinggi sebutan namamu karena memang kemuliaan yang kau miliki. Berarti kemuliaan itu milik milik Allah. Maka di hal yang ke-35 ini menjadi satu ingatan buat kita bahwa <coughs> maksiat menjatuhkan derajat serta kedudukan di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Oleh karena itu jauhkan maksiat sampai dengan hal yang ke-35. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pemberian hadiah karena hubungan kerja pekerjaan itu halal atau haram? Biasanya pemberian hadiah di akhir pekerjaan ada niat agar diberi pekerjaan kembali. Menurut saya haram karena saya pernah baca buku bahwa pernah sahabat Nabi disuruh mengantar kemudian sahabat tersebut diberi tip hadiah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul apakah boleh menerima tip hadiah Rasul menjawab bahwa tip hadiah tersebut haram. Alasannya kalau sahabat tersebut tidak bekerja sebagai pengantar barang pasti tidak dapat hadiah. Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, derajat hadis yang antum sampaikan sahih atau tidak, ana nggak tahu, belum lihat karena hadis aslinya bagaimana. Tapi ana menemukan hadis yang mengatakan tahadu tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Justru ini yang sangat disayangkan yang sudah mulai hilang dakwah dengan hadiah. Ya, kita cenderung mendakwahkan dengan kata-kata, tapi kita jarang mendakwakan dengan hadiah. Sementara kalau dalam etika penyampaian dalam teknik orasi itu ada istilah rebut hati penonton, gitu loh. Ya, kalau antum sudah bisa merebut hati penonton ya, dangdut antum nyanyi dia bisa nyangis, apalagi ayat yang disampaikan. Bagaimana cara merebut hati penonton? Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Nah, dan ini hadis ini sahih. Ya. Sehingga uh, ada pula fatwa dari saya, salah Usaimin ketika beliau ditanya tentang orang yang tidak menginginkan hadiah tambahan ketika meminjamkan uang tapi diberi. Apa artinya? Beliau mengatakan babur riba. Babur riba, bukan riba, babur riba, pintu riba. Karena kalau kau pinjamkan 10, jangan dilebihkan, balikin aja 10 kapan bisa. Ternyata ketika dibalikin 11 ribu. Ya, itu babur riba, itu pintu riba. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan, yang dikhawatirkan, ya besok kalau ada yang minjem lagi, yang kamu tunggu yang pertama. Sama lima orang datang pengen minjem 10 ribu, kamu lihat yang kemarin mana tuh? Yang kemarin dulu. Nah, itu baru masuk riba. Innamal a'malu bin niat. Muskilah wallahu alam mungkin saja ya yang antum sampaikan ini kalau sampai identik sehingga menambah dan merubah nilai untuk dapat sesuatu yang namanya sogok. Ah, ya makruh hukumnya. Wallahu alam biswab. Ya tapi uh, sesekali menerima hadiah dari orang yang berterima kasih kepada kita boleh. Ya, karena kita nggak hitung-hitungan tenaga buat dia sampai sukses, dia kasih hadiah kita ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tetap jangan dijadikan rutinitas pekerjaan. Karena hadiah bukan pekerjaan. Allahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Ustadz, apakah sorga neraka ikut hancur ketika kiamat atau termasuk yang tidak hancur? Mohon minta dalilnya, Bu Ustadz. Ensiklopedi kiamat, atau ada toko di yang jual buku bisa lihat nanti di sana tuh ya dijelaskan bahwa Eh, bersamaan dengan kiamat itu neraka dan sorga itu tidak dihancurkan. Ya, ini hal yang gaib yang dikembalikan semua hukumnya ke Allah. Wallahu alam biswab. Jika ibu kita belum sepenuhnya mengikuti sunnah, bagaimana mendakwahinya? Apakah baik jika kita bilang ibu sholatnya gak sesuai sunnah harusnya gini gini gini? <laughs> Akhifillah mendakwakan orang tua tidak seperti mendakwakan teman, ya dengan kekurangannya dia besarkan kita ya dengan cintanya dia besarkan kita walaupun mungkin jutaan kekurangan yang kita pertontonkan di hadapan dia cintanya nggak berkurang kenapa karena orang tua mencintai kita karena melihat kekurangan ya Bisa gak kita mencintai mereka karena kekurangannya artinya begini bahwa mendakwahkan mereka ini dengan dengan berdialog hati ya tahadu tahabu saling memberi hadiah timbul cinta. Coba rutinkan hadiah kepada orang tua Anda sampai kedatangan Anda itu dinanti. Kalau kedatangan Anda sudah dinanti, yang mulia akan Anda pertontonkan nantinya. Ini kan kadang-kadang yang orang tua nggak gampang nerima, kita baru tobat setahun dua tahun, udah jadi dai buat dirinya. Sementara dia yang tahu dulu kamu rusak, kamu bandel, dia pegel, ya nggak bisa semudah itu dia menerima. Tapi yang sohi berikan dalil ketika setiap perbuatan yang Anda lakukan. Artinya tingkah laku yang utama. Ya sekali-kali Anda bolehlah menjadi imam buat dia. Dah ini Ramadan, musim teraweh, pimpin. Nah, ya jangan sama orang tua kita jangan bersifat menggurui. Karena biar bagaimana dia guru kita, gitulah. Nah, ya, jangan pernah menggurui orang tua karena fitrahnya tidak seperti itu ya orang tua ya guru kita. Seperti kita dengan guru-guru kita dulu belajar alif ba'ta sama guru ahlul bid'ah. Sekarang kita sudah belajar tahu itu bid'ah. Kita jangan meremehkan dia, kita bisa alif ba'ta ya gara-gara dia. Silaturahim, hargai ilmu yang pernah dia dapat. Insya Allah dia akan berubah. Bahkan perkataan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad muridnya, anta a'lamu minni fi ilmil hadis. Ya Ahmad, kau lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Ya, namanya guru, orang tua, kalau yang namanya benar pasti didukung. Asal cara penyampaiannya benar. Jangan membuat dia gerah untuk mengikuti kebenaran karena tingkah laku kita. Wallahu a'lam ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah benar orang yang tidak mengamalkan dan membersihkan ilmu kepada orang lain eh, apakah benar orang yang tidak mengamalkan dan memberikan ilmu kepada orang lain akan masuk neraka? Orang yang menyembunyikan ilmunya masuk neraka. Betul sekali. Ya. Artinya kalau memang kita berilmu sampaikan, tetapi bukan lantas semuanya disampaikan. Ini kan bab global. Memang nggak bolehnya menyembunyikan ilmu ada bab itu. Tapi ilmu itu pun disampaikannya bertahap. Seperti Abu Hurairah mengatakan aku hafal dua karung hadis cuma sekarung yang kuberikan. Kenapa? Kalau kuberikan semua fitnah. Contoh antum dengan senang tenangnya saja antum menyampaikan bahwa ini haram, ini bid'ah, ini haram, ini bid'ah di tengah-tengah orang yang sedang berbuat yang haram karena terpaksa. Terus setelah dia takut dengan dalil yang antum sampaikan, antum nggak memberikan solusi, antum telah berbuat makar. Kamu kerja di mana? Di sini. Haram, titik. Terus gimana? oh, uh. Solusinya apa? Anda berdialog solusinya apa? Ini orang juga tahu dia pengen keluar, cuma gimana caranya? Berikan ayat antisipasinya. Ilhaman ukriya wa qalbu mutmainun bil iman. Allah akan ampunkan orang yang terpaksa berbuat kufur, hasil hatinya iman. Tenang. Ya selama memang kamu belum bisa istighfar, berikan solusi itu. Terus berusaha untuk keluar. Insya Allah Allah mudahkan antum. Ini perjuangan buat antum. Tanamkan semangat. Jangan ditinggal begitu saja. Ini kan banyak masyarakat yang anak-anak jadi bingung dengan dakwah ini. Ya, kita kita mengatakan ini bid'ah malam Jumat itu kumpul-kumpul yasinan bid'ah betul-betul bid'ah. Anda tidak salah. Tapi Anda perhatikan tiap malam Jumat habis yasinan mereka makan-makan enak. Anda melarang orang yang makan enak ribut. Sekarang Anda solusinya apa? Ngasih makanan nggak ke mereka? Enggak kan? Ntar dulu. Antum perhatikan apa uh, tablik uh, tablik-tablik akbar ahlul bidah itu perhatikan. Itu masya Allah membuat orang tuh senang kumpul. Kenapa? Yang dikunyah lain, yang dibawa pulang lain. Perhatiin coba. Kita tidak seperti itu. Mereka itu berani meletakkan kunci Innova baru dan ini saya saksikan sendiri ya waktu acara mau acara Maulid itu. Nih baru masih plat merah. Jual, jual buat modal. Sehingga menarik perhatian mereka. Masyarakat nggak tahu itu halal haram. Yang dia tahu nikmat. Nah Rasul, padahal dakwah Rasul, tahadu tahabu, saling beri hadiah timbul cinta. Nah, teknik ini sudah jarang dipakai. Ya makanya silahkan kita dakwahkan mereka, tapi kita juga harus mengerti timingnya. Karena kalau tidak nanti muskilah. Wallahu a'lam ya. Ternyata hatta kiai ahlul bid'ah juga kalau kita ngomong dialog seperti anak kepada orang tuanya dia akan menerima. Insya Allah dia akan menerima. Itu yang yang yang sedang yang kita rasakan seperti itu. Betapa orang-orang yang menuntut ilmu juga ya artinya husnuzon seperti Imam Ali iraqi pada Imam Ghazali. kitab Ihyaul Mudin itu kita bahaya sekali tuh. 997 hadis itu hadis itu doif ya. Masya Allah. Lebih dari tiga perempat hadis itu nggak layak dibaca. Tapi kata Imam Ali Rocky apa? Kalau Allah seandainya Allah panjangkan umur Ghazali, mungkin dia akan menjadi pensara kitab Sahih Bukhari. Kenapa? Karena beliau sedang memegang kitab Sahih Bukhari ketika wafat. Allah a'lam Masya Allah. husnuzan. Ada orang yang memang ahlul bid'ah, ada yang ikut-ikutan. Ini yang kita perlu pahami. Nah, ini jam terbang kita bergaul, kita bisa tahu nanti dengan sendirinya ya. Assalamualaikum, apakah boleh niat sholat sunat tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunat lainnya? Innamal a'malu bin niat itu satu. Nggak ada uh, satu niat buat dua pekerjaan, nggak ada. Nah, ya. Nggak ada sekali mendayung dua tiga pulau. Nah, sekalian puasa Senin Kemis, kalian bayar utang. <laughs> nggak ada. Ya Senin Kemis, Senin Kemis saja. Bayar utang di Senin Kemis ya boleh. Tapi niatnya sudah satu saja, pilih. Gitu ya. Ustaz, kalau sholat pakai usolli enggak? Maksudnya gimana? Sholat pakai baju, mau pakai sarung, bukan pakai usoli. Usoli itu bahasa Arab. Artinya usoli saya sholat. Anta tusoli. Antum tusoluna. Huwa yusolli. Hiya tusolli. Yaitu fa'il, predikat dari subjeknya ana. Ana usoli. Jadi kalau sholat pakai saya sholat, enggak, enggak ya enggak perlu. Sholat pakai saya, sholat. Nggak usah, udah tahu, udah tahu. Karena Nabi bilang aniyah niat di sini, di hati. Allah alam di ya. Ini jam berapa nih? Masih 5 menit lagi. Masih 5 menit ya. Apakah ben... <laughs> Antum menyebut pirkoh nih. Maaf Ustadz, apabila keluar tema, apakah hukum mandi sebelum sholat Jumat? Wajib. Ya. Dan merupakan sunnah muakat dan sebagian ulama mengatakan wajib. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena takzimnya kepada Jumat. Ustadz, apakah benar jamaah tablik itu? Tanya sama jamaah tabliknya yang sama anak. Anak nggak ngerti jamaah tablik ya. <laughs> ya, firqoh-firqoh di atas di negeri ini macam-macam ya antum merujuk pada dalil yang mereka lakukan. Kalau seandainya dalil itu memang mutlak sohi, ya kita sohikan dan insya Allah tidak ada hadis yang sohi yang memang mereka mau pahami dengan ilmu tentunya. Wallahu a'lam bishawab ya. Apakah hukumnya masturoh untuk seorang istri iktikaf tiga hari tapi meninggalkan anak yang masih berumur setahun? Tidak ada kewajiban buat istri iktikaf kalau masih ada kewajiban di rumah karena iktikaf itu sunnah. Iktikaf sunnah. Ya, maka yang wajib tidak boleh gugur dengan yang sunnah. Nah, makanya istri Nabi itu itikaf setelah Nabi wafat. Waktu Nabi masih hidup nggak ada yang itikaf. Bahkan Aisyah menyisiri rambut Rasul dari luar masjid, nggak ada yang itikaf. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa nggak ada yang wajib kalah dengan yang sunnah. Lain sama kita semangat ini gara-gara yang sunnah, yang wajib pun kalah. Ya, Allah alam. Ustadz, Afwan, saya mau bertanya di luar topik. Bolehkah mengambil cicilan rumah tanpa bunga, tapi kalau tetap membayar syukuran. <laughs> Ya Yaitu dendanya itu yang haram ya. Itu dendanya yang haram. Karena kalau kredit itu nggak pakai denda. Wallahu a'lam bishawab ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau sedekah ke tempat yang sudah ditentukan seperti duafa, bolehkah nulis hamba Allah pada uh, uh, apa nih? Hamba-hamba Allah pada umat biasa. Boleh di atas kubur bawa bunga. Ini yang pertama, sedekah ke tempat yang sudah ditentukan sebagai duafa. Lebih baik. Lebih baik kalau memang ada yang jelas bahwa ini duafa, jelas ya, tapi bukan duafa yang dikumpulkan karena duafa miskin itu nggak dikumpulkan. Ya, nggak dikumpulkan, mereka tetap di tempat-tempat mereka. Bolehkah nulis hamba-hamba Allah pada ah, pada umat manusia? Ya, ya boleh-boleh saja. Tapi kan sebutan hamba Allah tadi Allah yang menyebut. Orang boleh mengatakan hamba Allah, tapi Allah menyebut hamba Allah itu hak Allah. Nggak semua dikatakan hamba Allah gitu. Ya. Ah, meletakkan bunga, ah, membawa bunga di atas kuburan, nggak ada dalilnya. Islam tidak pernah ajarkan sebut dengan bunga, tapi katakan dengan doa di Islam. Ya. Afwan agak nyimpang dari tema. Anda ingin menanyakan tafsir An-Nisa ayat 28. Allah hendak memberi keinginan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan secara lemah. Juga dalam doa Saidul Istighfar. In, uh, setiap pada perjanjianku denganmu sesuai dengan kesempatanku. Apakah keringanan yang dimaksud bagi orang yang Eh, apa seorang ahwat sesuai dengan semampuku terutama dalam kedudukan sebagai seorang istri di mata suami. Uh, Allah katakan manusia hulikal insana do'ifan diciptakan manusia itu lemah. Iya. Secara menyeluruh nggak laki nggak perempuan pada hakikatnya lemah sehingga manusia berhajat dengan doa. Manusia berhajat dengan manusia lainnya. Tetapi bukan bicara ibadah lantas membuat lemah tidak karena uh, bicara ibadah bicara batiniah bukan zohiriah. Ya, tidak selamanya orang yang kelihatan tua lantas dia nggak bisa ke masjid lah. Justru sekarang terbukti yang tua penuh kalau subuh. Yang muda yang masih keker boro-boro bangun subuh setengah tujuh, betul? Ini kan muskilah karena kita bicara kekuatan itu uh, dalam hal agama sifatnya batinnya bukan zahiriyah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah mudah-mudahan disampaikan berfaedah ya.